Qais Qala qala li Rasulullah sallam Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku Sesungguhnya padamu ada dua akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kultu saya katakan, ma huma, apa itu dua akhlak tersebut? Qala al-hilmu wal haya'u. Kelembutan dan rasa malu. Kultu, aku katakan, akadiman kana au haditha. Apakah itu sejak dulu atau baru sekarang ini? Qala bal qadiman. Bahkan sejak dulu. Kultu, aku katakan, Alhamdulillah, Alladhi ja'alani ala khuluqaini. Alhamdulillah yang telah menjadikan aku di atas dua akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian di dalam hadis ini. Adapun hadis yang lebih sahih disebutkan hadis Al-Asyaj bahwa Rasulullah menyatakan inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah al-hilmu wal anah bukan al-haya tapi al-anah apa itu al-ana? Al-ana adalah ketidak terburu-buruan. Semua dilakukan dengan tenang, dipikirkan baik-baik, itu namanya ana. Kejadiannya ketika rombongan beliau datang ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, menyatakan keislaman, maka begitu sampai mereka berhamburan menuju Rasulullah SAW. Sedangkan pimpinannya, itu al-ashaj, justru mengikat unta-untanya dulu merapikan ininya dulu sampai beres semua, baru dia datang belakangan. Kemudian Nabi menyatakan inna fika khoslatain. Sesungguhnya engkau punya dua akhlak yang baik. Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hilmu kelembutan wal ana tenang, tidak terburu-buru. Ketika ditanya, apakah kalian menyatakan keislaman? Mereka semua menyatakan iya kecuali Asyaj. Ya Rasulullah, apakah atas kami, atas kau atau atas kaum kami? Kalau atas kami, nah, kalau atas kaum kami, kami tidak bisa mempersaksikannya. Karena kami akan menyampaikan pada mereka apakah mereka menerima atau menolak. Ini yang dicintai oleh Rasulullah. Tidak main jawab saja, tetapi betul-betul dilihat dan itu. Taib, di dalam riwayat ini disebutkan al-haya. Dan ini berkait dengan pembahasan kita. Karena pembahasan kita adalah kalau tidak punya rasa malu, fasna ma Hadisnya berbunyi kalau engkau tidak memiliki rasa malu, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula illam tastahi fasna ma Kalau engkau tidak malu, silakan berbuat apapun. Yang maknanya ada beberapa makna sudah dibahas pada pertemuan yang lalu bisa bermakna berita orang yang tidak punya rasa malu dia akan berbuat segala macam ada yang bermakna ancaman ancaman bagi mereka yang tidak punya rasa malu dan kemudian berbuat segala macam Baik. qala Ismail ibn Abi Khalid dakhala Uyainah ibn Husn ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa indahu rajulun fastasqa fa utiya bima'in fashariba dikatakan Ismail bin Abi Khalid masuk Uyainah ibnu Husnin kepada Nabi SAW wa indahu rajulun di sana ada seseorang fastasqa meminta air minum fautiya bima'in didatangkan air fasyariba kemudian dia minum فستره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا قال الحياء كلة أوتوها ومنعتموها ternyata orang itu ditutupi oleh Nabi SAW. Kemudian mengapa? Qala al-haya, rasa malu. Kullatun utuha, wa muni'atumuha. Satu sifat yang baik, yang dia diberi, kalian tidak diberi. Ini rasa malu adalah sifat baik. Apalagi riwayat yang kemarin al-haya'u khairun kulluhu. Atau dalam riwayat al-haya'u kulluhu khair. Rasa malu semuanya baik. Dibahas wa'lam al haya' naw'an. Ketahuilah bahwa rasa malu itu ada dua jenis ahaduhuma كان khalqan wajibillatan غير muktasib. Yang pertama rasa malu yang merupakan penciptaan. Yang diciptakan begitu sejak lahir, bawaan lahir. Wajibillatan ghairu muktasib. Jibillah artinya sesuatu yang merupakan tabiat yang bukan muktasib. Bukan muktasib itu bukan dibikin oleh dia. وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها dan itu berarti sebaik-baik akhlak yang Allah berikan pada hamba tadi yang Allah jadikan tabiat baginya orang ini pemalu ولهذا قال Rasulullah SAW al haya'u la ya'ti illa bi khair oleh karena itu Nabi berkata rasa malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Fa'inahu yakuf anir tikabil qaba'ih. Karena rasa malu akan menahan dia untuk melakukan yang jelek-jelek. Wadana atil akhlak. Rasa malu akan menjadikan dia terhalang untuk melakukan kerendahan-kerendahan yang memalukan, yang menghinakan. Wa yahuttu ala isti'mali makarimil akhlak. Dan rasa malu akan mendorong seseorang untuk melakukan akhlak-akhlak yang mulia wa wa ma'aliha dan akhlak-akhlak yang tinggi fahuwa min khisalil iman maka itu termasuk dari bagian iman bihadzal i'tibar dengan makna yang seperti ini wa qad ruwiya an Umar radhiyallahu taala anhu telah diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu bahwa dia berkata man istahya ikhtafa Wa man ikhtafa ittaqa. Wa وُقِيَ Kata beliau, siapa yang malu akan sembunyi. Siapa yang sembunyi akan takut. Siapa yang takut akan dilindungi. Ini orang yang malu pasti akan sembunyi. Siapa yang sembunyi berarti dia takut. Siapa yang takut maka dia akan diberi oleh Allah Taala perlindungan. Nah, ada dua orang kebetulan jamaah Masya Allah dua-duanya taubatan nasuha dari preman semua dua-duanya. Sampai salah satunya ketahuan rokok. kita guru oleh istrinya, kamu masih ngerokok? Anu Ustaz, Ana mau berusaha untuk meninggalkan tapi masih belum bisa. Terus dia nunjuk teman yang tadi. Ini juga masih ngerokok Ustaz. Cuma dia sembunyi-sembunyi Munafik ini Ustaz. Berantem di depan kita, ribut. Berantem ucapan. Maka Ustaznya menjawab, dia lebih baik dari kamu. Dia sembunyi-sembunyi, kamu tidak sembunyi-sembunyi. Sama-sama merokok. Tapi dia masih sembunyi-sembunyi berarti masih punya rasa malu. Orang yang masih punya rasa malu lebih tinggi daripada inti yang di hadapan orang lain masih ngerokok. Ini barakallahu fikum sebagai contoh saja. Di kalangan orang awam dikira bahwa yang kayak gitu munafik. Sembunyi-sembunyi padahal juga masih ngerokok. Ini barakallahu fikum tidak. Justru itu sifat baik karena dia masih punya rasa malu, berarti punya iman. Kalau orang sudah tidak punya rasa malu, jangan-jangan gak punya iman. Maka dia tidak peduli. Dengan dalil hadis ini. <clears throat> Yaitu Nabi menyatakan apa yang diambil dari para anbiya terdahulu adalah illam tastahi fasna ma Kalau tidak malu, silakan Berbuatlah apa yang kau mau. Ini ancaman atau berita bahwa orang yang tidak punya rasa malu itu jelek. Kembali kepada kita. Qala وقال الجراح ابن عبد الله الحكمي وكان فارسها أهل الشام berkata Al-Jarrah Ibn Abdullah Al-Hakami dan dia ini penunggang kudanya Ahlu Syam Faris pejuang yang biasa di atas kuda dikatakan Faris Qala dia berkata taraktu dzunuba hayaan arba'ina sana. Summa adrakani al-wara. Kata beliau aku tinggalkan dosa-dosa itu karena malu 40 tahun. Hanya karena malu. Baru kemudian Allah berikan wara setelah itu. Baru kemudian setelah itu Allah berikan wara kehati-hatian sifat iman. Wa an ba'dihim dan juga sebagian mereka mengatakan ra'aitul ma'asi nazalatan fataraktuha muru'atan fastahalat diyanatan. Perhatikan ucapannya. Aku lihat ma'asi, ma'asi adalah nazalah, sesuatu yang rendah. Aku tinggalkan. Muru'atan, hanya karena aku menjaga kehormatan. Tidak pantas aku berbuat seperti itu. Fastahalat, maka berubah bersama waktu menjadi diana, menjadi agama. Artinya menjadi sesuatu yang diniatkan karena agama. Awalnya karena menganggap itu rendah. Aku tidak mungkin melakukannya. Oleh karena itu, ketika diikrarkan bayatun nisa, bayatun nisa itu bayat untuk para wanita, untuk jangan mencuri, untuk jangan berzina, jangan membunuh anak begitu. Hindun menjawab. Ketika ditanya atau ketika diikrarkan hendaklah jangan berzina, Aku tahu berzina itu adalah akhlaknya para budak. Jangan uh, begini, dia jawab lagi. Kami sejak, sudah sejak dulu menganggap bahwa itu adalah merendahkan dan menjatuhkan kehormatan. Sampai ketika jangan membunuh anak, anakku semua sudah kau bunuh ya Rasulullah. Artinya anaknya kebetulan memang terbunuh dalam jihad. Ini barakallahu fikum Asyahid adalah mereka sudah mengetahui bahwa zina adalah akhlak rendahan, akhlaknya para budak. Demikian pula berdosa. Riwayat yang berdosa manfaatnya Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu sebelum masuk Islamnya dia ke Syam berdagang dipanggil oleh Raja Heraklius. Raja Herakla. Dijawab atau ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan beliau berkata, sungguh kalau saja aku tahu, eh, kalau saja aku tidak tahu, bahwa berdusta itu akhlaknya para budak, aku akan berdusta. Kalau saja aku tidak tahu bahwa dusta itu akhlaknya rendahan, hmm. akhlaknya para budak, aku akan berdusta. Tetapi tidak. Itu akhlaknya para budak. Aku jawab semuanya dengan jujur. Bagaimana peperangan di antara kalian? Kadang menang, kadang kalah. Bagaimana keadaan dia? Dia mengatakan begitu. Dijawab semua dengan jujur oleh Abu Sufyan. Karena dia tahu bahwa itu adalah akhlaknya. Abu dusta itu adalah akhlak orang rendahan. Ini mana ucapan-ucapan tersebut. Taraktu dzunuba hayaan arba'ina sana tsumma adrakanil wara. Aku meninggalkan dosa-dosa karena malu sekian lama sampai kemudian Allah masukkan wara. Demikian pula ra'aitul ma'asi nadalah. Aku lihat kemaksiatan itu adalah merendahkan, maka aku tinggalkan karena menjaga kehormatan. Fastahalat dianatan. Ternyata berubah menjadi dianah, menjadi agama. Wasani, jenis kedua dari jenis rasa malu adalah makana muktasiban min ma'rifatillah. Rasa malu yang dibikin atau dibuat oleh seseorang karena kenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatu 'azamatihi wa qurbihi min ibadih. Dan karena mengenali keagungan Allah, kedekatan dengan Allah terhadap hamba-hambanya. Wa tila'uhu 'alaihim dan karena Allah Subhanahu wa taala melihat mereka. Karena sadar Allah melihat, maka dia malu dan berupaya untuk tidak melakukan apa-apa karena malu pada Allah taala. Wa ilmihi bi kha'inatil a'yun dan karena dia tahu Allah melihat pengkhianatan-pengkhianatan mata. Wa ma sudur dan apa ditutup dalam dada. Fahadha min a'la khusalil iman dan ini termasuk yang paling tinggi dari khusalil iman. Perhatikan. Yang pertama tadi disebut yang paling besar, yang paling tinggi dari apa yang Allah berikan. Karena itu sifat bawaan lahir. Tetapi yang kedua adalah a'la atau a'zam al-iman. Artinya orang ini yang memiliki satu amalan besar. Karena berarti amalannya sangat tinggi sekali seperti derajatnya para muhsinin. An ta'budallah ka'annaka tarahu. Fa lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun Allah engkau tidak melihat Allah, maka engkau yakin Allah lihat kamu. Ini derajat <coughs> ihsan yang paling tingginya. Wah, punya satu punya terus. Di silent aja. Barakallahu fikum. Oke, okay. sibuk banget. hadha min a'la al iman Bal huwa min a'la al ihsan. Bahkan itu adalah setinggi-tinggi derajat al-ihsan. Al-ihsan yang seperti tadi. Wa qad taqaddama anna Nabi SAW qala li rajulin dan Rasulullah SAW mengatakan pada seseorang istahyi Allah, kama tastahi rajulan min salihi ashiratik. Hendaklah engkau malu kepada Allah seperti malunya engkau pada seseorang yang saleh dari keluargamu. Malulah kepada Allah seperti malunya engkau pada seseorang dari orang soleh, dari keluargamu, kerabatmu. Kok ada si fulan? Orang soleh, malu berbuat. Nah malu kepada Allah seperti itu. Atau lebih seharusnya. Ini barakallahu fikum. Ucapan Rasulullah SAW. Agar kita malu kepada Allah SWT. Tapi apa yang kedua? Atau apa makna yang lain? Dua. Rasa malu karena pemberian memang fitrahnya rasa malu sehingga dia merasa kalau berbuat dosa itu suatu yang menjatuhkan kehormatan, suatu yang tidak pantas, suatu yang masa orang orang merdeka berbuat seperti para budak orang rendahan. Ini sifat sifat bagus dan itu sebesar-besar sifat bagus yang Allah berikan pada dia. Yang kedua, dia malu karena dia punya ilmu dan dia berusaha untuk malu pada Allah Taala karena dia tahu Allah melihat, karena dia tahu Allah merhatikan, karena dia tahu dia tahu dia tahu maka dia menjaga rasa malu. Ini dua perkara. Kemarin ada yang tanya, kalau mau sholat malu, kalau mau sodakoh malu, maka saya jawab bahwa itu bukan malu. Itu bukan malu. Tidak bisa disayang apa HP-nya. Hah? Hah? Kenapa? Saya bilang bahwa itu bukan malu. Kalau malu itu terhadap perbuatan yang merendahkan. Sholat itu perbuatan mulia. Sodakoh juga perbuatan mulia. Maka kalau ada orang mengatakan malu, dia dusta. Saya malu, dusta. Bukan malu itu. Jelas bukan malu. Sebab malu itu pada sesuatu yang merendahkan. Kalau itu namanya dia memang males, enggan, atau sesuatu yang na'udzubillah, kekufuran di dalamnya, dalam hatinya. Sehingga beralasan dengan seribu satu macam alasan. Kalau dia sholat, itu adalah perbuatan yang mulia. Memakai pakaian sunnah itu perbuatan mulia. Maka tidak seharusnya seseorang malu. Qala, dikatakan selanjutnya, wa qala fi hadis ibnu Mas'ud. Berkata dalam hadis ibnu Mas'ud, al-istihya'u min an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wa tadhkurul mauta wal bala awal bila wa min wa man arada al akhirata taraka zinata dunya faman fa'ala dhalik faqad istahya min Allah kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang namanya malu kepada Allah adalah definisinya kalau yang enggak seperti ini bukan malu namanya yang namanya malu kepada Allah antah fabar ra'sa wa ma wa'a menjaga kepalanya dan apa yang ada di dalamnya. Menjaga perutnya dan apa yang dikandungnya. Dan tadkurul mauta wal bila dan mengingat kematian dan bencana, kehancuran. Wa man aradal akhirah, siapa yang menginginkan akhirat, maka dia meninggalkan perhiasan dunia. Faman fa'ala dhalik, Siapa yang melakukannya? Fakodis dahya minallah. Berarti dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. bin Fanibrina'azakumullah menjaga kepalanya dan apa yang dipikirkannya. Jangan bicara yang ngawur, jangan berpikiran yang jelek, jangan mengucapkan pemikiran dan royu-royu yang ngawur itu semua karena malu. Baik. Ya. Termasuk Malu adalah menjaga perutnya dari segala macam yang dikandungnya. Jangan makan yang jelek, jangan makan yang haram, jangan makan yang najis, jangan merampas harta ila akhir. Dan mengingat kematian dan apa yang akan terjadi setelahnya. Itu albila, kehancuran jasad kita. Siapa yang menginginkan akhirat, maka dia meninggalkan zina dunia. Faman fa'ala dhalika faqad istahya min Allah. Siapa yang melakukannya berarti dia punya rasa malu pada Allah Taala. Demikian dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi secara marfu'. وقد يتولد من الله الحياء من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرها فإذا سلب العبد الحياء المكتسب الغريزي lam yabqa lahu ma yamna'uhu min irtikabil qabih. Dan telah lahir waqad yatawallad min Allahil haya min mutala'at ni'amillah. Kadang-kadang lahir rasa malu. Rasa malu kepada Allah. Karena mutala'at ni'amihi. Karena melihat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Kadang lahirnya rasa malu pada diri kita kepada Allah karena kita merasakan kenikmatan-kenikmatan Allah. Masa dikasih oleh Allah suatu kenikmatan kita pakai untuk yang tidak pantas. Malu. Kadang muncul karena itu. Karena mutala'atnya amillahi ru'yati taksiri fi syukriha. Dan karena melihat taksir fi syukriha. Dan juga karena melihat saya kurang dalam mensyukurinya. Demikian banyak Allah berikan kenikmatan, tetapi kurang mensyukurinya, maka dia malu. Faida sulibal abdul haya al muktasabal gharizi. Kalau seseorang hamba sudah dicabut rasa malunya, al muktasab al gharizi yang didapat yang merupakan perkara tabiat dicabut oleh Allah, lam yabqalahu ma yamna'uhu maka tidak tersisa apapun yang bisa menghalangi dia dari perbuatan jelek. Tidak tersisa apapun yamna'uhu min irtikabil qabih yang bisa menghalanginya dari melakukan al-qabih, dari melakukan kejelekan. Kalau rasa malunya sudah tidak ada. Wal akhlaqud dani'ah dan akhlak yang jelek. Fasara ka'annahu la imana Maka jadilah orang ini seakan-akan tidak punya iman. Karena tidak ada yang menahannya sama sekali. Tidak malu kepada Allah, tidak malu kepada manusia. Wa qad min marasilil Hasan. Diriwayatkan dari riwayat-riwayat mursalnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dari Nabi SAW qala al-haya'u haya'ani. Yang namanya rasa malu ada dua rasa malu. Tarafun minal iman wal akhar ajzun. Satu ujungnya adalah keimanan dan yang lain adalah kelemahan. Wala'alahu min, min kalamil hasan. Dan bisa jadi ini dari kalam al-hasan sendiri. Wa kadzalika qala Bushair ibn Ka'ab al-Adawi li Imran ibn Husain. Qala inna najid fi ba'dil kutubi. Kami dapati di dalam beberapa kitab-kitab terdahulu. Anna minhu sakinatan wa waqaran lillah. Bahwasanya rasa malu itu Salah satunya ada ketentraman, ada kehormatan kepada Allah SWT. Tetapi yang lainnya adalah da'fun, adalah kelemahan. Ketika diucapkan kalimat ini, Ghadiba Umar, Ghadiba Imran, marah Imran bin Husain, sahabat yang mulia. Marah dengan ucapan itu. Qala uhadithuka an Rasulillah wa tu'aridu fi. Aku katakan qala Rasulullah, eh. kemudian kamu bantah. Beliau membacakan hadis bahwa al hayau la ya'ti illa Rasa malu enggak mendatangkan kecuali kebaikan. Kemudian orang tadi menjawab, aku baca di buku-buku terdahulu bahwa rasa malu itu memiliki kemuliaan dan ketentraman. Tetapi juga mengandung kelemahan. Marah Imran Ibn Husain. Aku katakan kalau Rasulullah, kemudian kamu bantah yang merupakan kelemahan bukan rasa malu, tapi khajal, kha jim dan lam. Itu arahnya bukan ke malu. Penakut. Tidak berani menegakkan kebenaran, itu bukan malu. Takut. Nanti saya diginikan, nanti saya digitukan. Itu khajal namanya, bukan malu. Malu itu adalah dari sesuatu yang menjatuhkan dan merendahkan. Kalau seseorang mengingkari kemungkaran itu kemuliaan. Itu adalah kemuliaan. Maka apa yang menahan dia untuk melakukannya itu bukan rasa malu, tetapi itu adalah rasa takut. Hajal. Wal qawlu tsani fi ma'na qawlihi. Bunyi alarm itu. Oh, ada yang lewat. Wal amr kama qala Imran radhiyallahu taala anhu Fa innal haya al mamdu fi kalamin Nabi sallallahu innama yuridu bihi al khuluqa alladhi yahussu ala fi'lil jamil. Dan <coughs> urusannya sebagaimana dikatakan oleh Imran Ibn al-Husain. Fa innal haya al mamdu sesungguhnya rasa malu yang terpuji di dalam ucapan Nabi sallallahu innama yuridu al khuluq yang dimaksud adalah al khuluq alladhi yahussu ala fi'lil jamil. Akhlak yang mendorong untuk berbuat baik. Itu rasa malu. Watarkil qabih yang mendorong untuk meninggalkan yang jelek. Fa'amma dha'fu wal ajzu adapun kelemahan ajaz ketidakmampuan alladhi yujibu taksir yang itu akan menyebabkan seseorang taksir kurang dalam menegakkan kebaikan-kebaikan dalam sesuatu dari hak-hak Allah atau hak-hak para hamba, falaisa huwa minal haya. Itu bukan dari rasa malu. Itu bukan dari rasa malu. Suruh minta maaf. Malu ah. Itu juga bukan rasa malu. Innama huwa dha'fun wa khawar. Itu namanya dha'f, kelemahan. Itu khawar. Wa azzun wa mahana. Kelemahan dan kehinaan. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi luruskan pemahaman tentang rasa malu. Bahwa rasa malu adalah akhlak yang baik yang mendorong untuk berbuat kemuliaan-kemuliaan dan mencegah perbuatan yang menghinakan, yang memalukan atau yang merendahkan. Itu yang dikatakan rasa malu. Kalau bukan seperti itu, bukan rasa malu. Kalau terhalang untuk beramal soleh, jelas itu bukan rasa malu. Wal qawlu tsani fi ma'na qawlihi idza tastahi fasna ma Mana yang kedua? Dari mana ucapan jika engkau tidak malu maka berbuatlah apa yang kau suka? Mana berikutnya annahu amara oh, annahu amrun bi fi'li ma yasha ala zahiri lafzihi. Bahwasanya itu adalah perkara ma yasha uh, perintah untuk melakukan apapun yang dikehendakinya sesuai dengan zahir lafadznya. Berarti makna yang berikutnya, silahkan. Kamu berbuat apapun. Disuruh untuk berbuat apapun. Wa ana makna, dan maknanya berarti, Ida kana alladhi turidu fi'lahu mimma la yustahya min fi'lihi, la min Allahi, wala minan nas, likaunihi min af'alit ta'at. Kalau engkau tidak malu, maka silahkan berbuat. Ini makna yang berikutnya. Apa maknanya? Maknanya kalau engkau tidak malu, yang kamu lakukan ini bukan sesuatu yang pantas malu kepada Allah. Bukan sesuatu yang pantas malu pada manusia. Misalnya, mau berbuat taat. Jalankan. Kalau engkau tidak malu, berarti itu ketaatan. Lihat maknanya. Ada makna yang lain. Bukan ancaman, tetapi justru sebaliknya. Kalau engkau tidak malu, berarti itu amalan bagus. Kerjakan. Maka dikatakan di sini, dengan kalimat kalau tidak malu berarti bukan sesuatu yang pantas malu kepada Allah, tidak pula kepada manusia, likaunihi min afalit ta'at, karena keadaannya sebagai perbuatan taat. Au min jamilil akhlak, atau akhlak yang baik. Wal adabil mustahsana, dan adab-adab yang bagus. Fasna' minhu hina idin ma Maka kerjakanlah ketika itu apapun yang kau mau. Wahada qawlu jama'ah minal a'immah. Dan ini adalah ucapan sekelompok dari para imam-imam. Minhum Abu Ishaq al-Marwazi. Yang berpendapat seperti ini adalah Abu Ishaq al-Marwazi al-Syafi'i. Wa hukiya misluhu an Imam Ahmad. Dan dihikayatkan yang seperti ini, yang sejenis ini dari Imam Ahmad. Wa waqa'a kadalika fi ba'di nusakhin Masail Abi Daud. Dan terjadi pula dalam beberapa naskah masalah masalah atau masail Abi Daud secara ringkas. Walakin alladhi fin nasakh al-mu'tamada at-tama. Tetapi yang ada pada nasakh naskah yang menjadi patokan atau menjadi mu'tamada tama kama hakainahu sebagaimana kami kisahkan daripadanya al-qablu وكذلك حكاه عنه الخلال في كتاب الأدب demikian pula apa yang dinukil oleh Al-Khalal dalam al Adab wa min hadza qawlu ba'd salaf dan termasuk demikian pula ucapan sebagian salaf wa qad su'ila 'anil muru'ah ketika ditanya tentang muru'ah muru'ah itu menjaga wibawa menjaga kehormatan faqala apa makna muru'ah alla ta'mal fi sirri syai'an tastahyi minhu fil alaniyah muru'ah adalah engkau jangan melakukan di kesembunyianmu apa yang kalau dilihat orang kamu malu. sayati qaulun Nabi SAW. Nanti akan datang ucapan Nabi SAW dalam hadis berikutnya. Al-ithm mahaka fi sadri. Namanya dosa adalah apa yang kamu gelisahkan dalam hatimu. Wa karihta an yattali alaihin nas. Dan kamu tidak suka untuk dilihat oleh manusia. Fi mawdi'ihi. Di tempatnya min hadzal kitab insyaallah. Nanti akan ada hadis ini di tempatnya insyaallah. berarti yang memahami makna kedua itu adalah mengambil ucapan-ucapan salaf, ucapan sebagian salaf bahwa makna muruah adalah menjaga diri dari sesuatu yang kalau dilihat orang malu. Kamu di kesembunyianmu, di kesendirianmu, di rumahmu kamu berbuat seperti itu. Kenapa di depan orang nggak kerjakan? Malu maka tinggalkan. Kalau engkau tidak malu di depan orang, boleh, silahkan kerjakan. Mananya berarti itu perbuatan taat. Ya. Kalau engkau di depan orang tidak malu, berarti itu perbuatan bukan perbuatan jelek, bukan perbuatan yang aib. Ya, ya silahkan. Tetapi kalau engkau di depan orang malu, kemudian kamu disembuh-sembuh mengerjakan, berarti engkau mengerjakan sesuatu yang sesungguhnya engkau malu kalau dilihat orang. Ini sesuai dengan hadis yang akan datang insya Allah yaitu hadis tentang dosa-dosa, dunub. Apa itu dosa-dosa? Mahaka fi qalbik. Apa yang menggelisahkan hatimu dan yang kalau engkau dilihat orang lain, engkau malu. Itu berarti dosa. Istafti qalbak. Mintalah fatwa dengan hatimu. Barakallahu fikum. Naktafi bihadal qadar. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan silakan.